الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه Al-A'immah Al-Ajilla Para tuan-tuan imam Hadirin hadirat Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sifatus salat Lebih pada yang bersifat praktis Yang kita bahas hanya yang menimbulkan masalah. Yang bermasalah kita bahas. Pertama tentang masalah meluruskan soft. Aqimu sufufakum Aqama yukimu iqamatan Kalau dia tegak lurus Kalau dia ke samping Kalau tegak tidak miring kalau dia ke samping tidak bengkok. lain wajah tidak ada bengkok. Fa ini arakum min wara'i Aku bisa melihat kamu dari belakang. Ini hanya layak disebutkan Rasulullah SAW. alaihi Jangan Bapak Imam menyebut ini. Aqimu sufufakum fa ini arakum min wara'i Buruskan Luruskan saf kamu karena aku bisa melihat dari belakang. Jadi tidak semua ucapan Nabi SAW Kita hanya mengucapkan Aqimu sufufakum Fa inna taswiyatas sufuf Min iqamatis salat. Sawu sufuf Fa inna taswiyatas sufuf Min tamam salat. Nampaknya sepele sederhana Tapi tanpa terasa orang sudah salah Dan anak-anak kita yang belajar mat Sof Mana ada huruf alif di situ Sawu sufuf kalau mau lurus lurus kan soft soft tapi tak enak kalau pendek mentok sawus ada di lu, tapi karena dia soft mana ada soft ayam ya panjang soft soft lalu kemudian Nabi tidak ada menyuruh menempelkan coba tengok Kata Anas bin Malik, wakana ahaduna nih, salah seorang di antara kami yulziku menempelkan mangki bagu bi mangki bi sahibihi bagu dengan bahu wa qadamahu qadamihi kaki dengan kaki Tengok bunyi hadisnya. Wakana ahaduna ada salah seorang di antara kami dan ini takriri kenapa begitu kecuali Nabi mengatakan kecuali Nabi mengatakan ilziku mankibakum bimankibi sahibikum wa qadamikum sahibikum itu baru Nabi katakan tidak salah seorang di antara kami ada yang menempelkan jadi kalau ada orang yang mensyaratkan mesti menempel karena tidak semua orang nyaman ditempel Mana yang dia geli Macam ada gonggong di kakinya jadi kalau rapat Sadul halal tutup celah Cukup Tapi kalau Ustaz sendiri Saya kalau jadi makmum sholat Saya sholat Terus ada yang nempel ke kaki saya Saya biarin aja tapi tak semua orang nyaman begitu. Kalau nanti ada yang tak nyaman, lalu kita paksakan ditelepon sekali dia geser tempel asik ngurus kakinya lagi imam sudah walil maghdubi alaihim walallah kita ngurus kaki tidak semua orang nyaman jadi bahwa ada yang mau menempel tidak apa-apa bahwa karena ahaduna ada salah seorang di antara kan bedakan antara qawli, fi'li, takriri ini takriri Nabi membenarkan perbuatannya itu. Nah, man wasala soffan wasalahullah siapa yang menyambung sof Allah sambung hubungan dengan dia wa man qata'a soffan qata'ahullah siapa yang memutus sof maka Allah putus hubungan dengan dia mohon maaf makmum semua lalu saya tidak langsung angkat takbiratul ihram tapi saya tengok dulu ke belakang sawu dulu luruskan sop, sop pertama tolong dulu dipenuhkan baru sop yang kedua luruskan kosong luruskan luruskan hanya sekedar melihat saja tak perlu sampai mengecek satu-satu mana kakinya ada mahasiswa dari Libya Anak Libya ini detil masalah kaki. Pergi dia ke belakang makmum dia tengok satu-satu. Berlalu lama masuk mahasiswa Afrika maju ke depan. Allah Akbar. Kudeta tak berdarah. Nah, akhirnya dia malah tak dapat tempat. Masalah sudah nampak lurus dah. Ini tentang masalah meluruskan sop jadi yang dimaksud kodamun biqadamin tumitnya yang sama lurus. Alhamdulillah masjid kita sudah ada sajadah, letakkan ujung tumit di tepi sajadah. Yang rata itu ujung tumitnya. Adapun ujung kakinya dia ya tergantung kaki masing-masing. Kalau kakinya panjang ya panjang ke depan, kalau kakinya pendek ya pendek ke belakang. Jadi yang diratakan itu bukan ibu jarinya, tapi pangkalnya oh, lurus zaman dulu kira-kira bagaimana sahabat Nabi meluruskan sholat waktu itu sajadah tidak ada dan mereka sholat pakai sendal Khaliful Yahud bedakan diri kamu dengan orang Yahudi orang Yahudi tidak pakai sendal pakai sendal makanya mereka sholat pakai sendal tidak ada garis kalau sekarang masjid yang ada keramik bisa berpatokan masjid Nabawi pasir maka cara meluruskannya tumit itu sampai dengan pedang. Lurus. Oh, ini tentang masalah meluruskan. Ada pun orang yang tidak mengerti, tak apa-apa kita khususkan satu malam untuk menyatukan pemahaman jamaah. Karena kalau satu-satu kita nasihati capek. Ah, malam ini Bapak Ibu sekalian Judul pengajian kita Tiga huruf saja Soft 45 menit tuntas pakai ini fokus bahannya mana pakai bahan tak perlu sebutkan sana abu Somad tak pakai tak masalah nah, karena ceramah pakai gambar itu membantu konsentrasi jamaah sehingga dia nengok paham entah tidak Allah malam jadi yang jelas dia melihat sehingga kita tidak terlalu lelah nah ini contoh yang meratakan ujung kaki yang atas itu itu kakinya macam-macam bentuknya yang betul adalah tumitnya Adapun jika posisinya dua orang laki-laki sesama laki-laki fa'akhadha Rasulullah bi ra'si min wara'i faja'alani an yaminihi Nabi salat dengan sendiri dari sholat tiba-tiba datang Abdullah ibnu Abbas Abdullah bin Abbas itu anak Abbas waktu Nabi meninggal umurnya 15 tahun anak-anak Abdullah bin Abbas bebas di rumah Nabi loh kok dia bebas di rumah Nabi karena istri Nabi Maimunah itu adik beradik kandung dengan emak Ibnu Abbas jadi satu sisi Nabi itu dia panggil om Amu, Khali saudara emak saya tapi satu sisi dia panggil abang karena ayah mereka adik beradik dua kali Abdullah bin Abbas dengan Nabi jadi waktu Nabi sedang sholat datang Abdullah bin Abbas di samping dia tarik kepala saya dari belakang mana cara menarik dari belakang digesernya ke sebelah kanan tapi hadis tak menyebutkan waktu menggeser ke sebelah kanan itu apakah sejajar atau mundur ke belakang. Maka jumhur mengatakan mundur ke belakang sedikit untuk membedakan mana imam mana makmum. Kaul kedua mengatakan rata saja. Hadisnya ada, Hadis ada bahwa kalau kita sholat sendiri, ada orang di sebelah kita, kita geser dengan menarik dia ke kanan. Ada, tapi bahwa posisinya apakah sejajar dengan tidak, itu interpretasi. Bedakan antara teks hadis dengan interpretasi terhadap hadis. Ini tentang masalah kita berdua bersamping-sampingan. Ini ada hadisnya. Saudaraku yang ada dalam hadis itu hanya menggeser ke kanan Bahwa tegaknya sebaris itu tak ada Nanti jangan ngawur Itu ijtihad Sebagian mengatakan mundurlah agak ke belakang untuk membedakan mana imam mana makmum. Saya pakai yang kecil. Kalau saya sholat berdua dengan sahabat, saya agak mundur ke belakang. Pendapat kedua mengatakan sejajar. Kalau sejajar mana imam mana makmum. Tapi pendapat itu ada. Yang kedua, makmumnya perempuan sendirian, maka tidak ke samping. Sekarang ada orang samping imam, dia buat sop di samping. Loh, suami kenapa di depan istri di samping? Kami nonton ketika cinta bertasbih, <laughs> Belajar sholat lewat sinetron, yang nulis skenario nggak ngaji. Nanti masalah. Jadi kalau laki-laki sama perempuan di belakang karena Nabi mempraktekkan begitu laki-laki. Adapun laki-laki dua perempuan satu, yang satu di samping mundur ke belakang, yang perempuan di belakang. Adapun yang gambar sebelah kanan ini memang umum. Nah, ini yang sebelah kanan ini ah, nomor tujuh. Nah, inilah memang laki-laki di depan, perempuan di belakang yang bintang kecil itu adalah anak-anak kecil. Anak kecil menjadi masalah. Nomor delapan itu nampak nomor delapan anak-anak pemisah antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana sebetulnya anak-anak ini? Apakah betul anak-anak memutus off? Kata Syekh Atiyah Sokar, Mufti Al-Azhar Mesir, anak-anak tidak memutus soft dengan dua syarat. Pertama, wudhunya sempurna. Yang kedua, sudah berkhitan. Kenapa anak-anak SD sekarang memutus sholat? Karena tak cukup dua syarat. Pertama, saya lihat sendiri anak MDA berwudhu. Tak basah, wudhunya tak sempurna. Yang kedua, tradisi di tempat kita kulfah belum dipotong sehingga menutupi hasyafah kulfah kulit yang menutupi ada najis di balik dan tak mungkin kita angkat satu petugas di pintu untuk meriksa satu-satu jadi kalau ada orang mengatakan anak saya biar di sini saja anak-anak tidak memutus sop, mas anak-anak tidak memutus sop kalau cukup dua syarat ente kemarin enggak dengar penjelasannya anak-anak tidak memutus sholat kalau cukup dua syarat. Apa syarat yang pertama? Wudhunya sempurna. Anak saya wudhunya di rumah sempurna. Saya yang kontrol. Memang betul wudhunya sempurna. Dia kentut di jalan tadi, ente tahu? Kan tidak. Oleh sebab itu maka masalah anak-anak pendapat yang paling utama letakkan dia di belakang untuk memisahkan dan sekaligus kalau tidak ada hijab satir tirai dia bisa menjadi penutup antara sok laki-laki dan perempuan. Ini tentang masalah sok anak-anak. Bagi yang ada di situ stroke ada jamaah ini dulu waktu sehat tak mau ke masjid sudah stroke pemuda ke masjid jadilah terbuka hidayah disediakan kursi maka diletakkan di samping cuman yang jadi masalah kadang yang sakit ini lebih dulu datang maka kalau di Mesir itu memang disediakan kursi di samping-samping nah, jadi mereka tegak di samping yang sehat-sehat tengah ketika sok pertama penuh ini tak masalah yang jadi masalah makmum datang tiga orang tak mungkin dia sendirian di samping mau tak mau jadi tengah kalau di awal keadaannya begitu jangan dibiarkan jadi disamping dia tetap setelah itu angkat penumpang dalam perjalanan datang orang lain apa boleh buat tapi kalau start awalnya maka yang pakai kursi letakkan di samping gak enak ngomongnya Pak Ustaz kalau kami ngomong dia tersinggung sakit hati gak usah diomongkan print cetak tempel buat aja di atas Jangan sakit hati ya Pak Demi kelancaran ibadah kita nah, Ini tentang Istau wa tarasu Niat Innamal a'malu bin niat Wa innamal likulli berimmanawa Semua amal dengan niat Dan orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya Itu hadis tapi bagaimana tasbih tampil pelaksanaannya interpretasi terhadap hadis. Interpretasi ku opo penafsiran. Kalau ayat namanya tafsir, kalau hadis namanya syarah. Kalau hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, buka syarahnya Fathul Bari, syarah Ibnu Hajar Al Asqalani, madhabnya Syafi'i. Kalau hadis itu ada dalam kitab Sahih Muslim, baca syarahnya ditulis oleh Imam An Nawawi, mazhabnya Syafi'i. Kalau hadis itu ada dalam kitab Sunan Tirmidzi, baca syarahnya Tuhfatul Ahwazi ditulis oleh Al Mubarakfuri, mazhabnya Hanafi. Kalau hadis itu ada dalam kitab Muwatta Malik, baca syarahnya At-Tabhid lima fil Muwatta al Ma'ani wal Asanir, Mazhabnya Maliki. Kalau kitab itu ada dalam muwatta, ternyata orang Syafi'i ada juga yang mensyarah. Namanya al hafiz Jalaluddin Rahman As-Suyuti. Tadwirul Awalik Birijalil Muwatta Malik juga ada syarah matanya ditulis oleh Suyuti Suyuti mazhabnya Syafi'i ini jadi jangan baca sendiri pahami sendiri jelaskan sendiri nyasar sendiri Bola mu'adallah. Saya sampai hari ini kalau nggak paham ayat, baca tafsir. Tidak baca hadis, paham hadis, baca syarah. Kalau terkait masalah fikih, baca kitab fikih syafi'iyah. Kalau tidak paham masalah akidah, baca kitab-kitab akidah. Nah, bagaimana kalau orang itu usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin? Ada adaan makmuman lillahi ta'ala menurut mazhab maliki dan hanafi melafazkan niat itu laisa bimasyru' tidak disyariatkan tapi koma tidak disyariatkan melafazkan niat koma illa lidaf'il waswasah kecuali untuk menolak waswasah ada orang yang waswasah kalau dia masuk masjid langsung Allahu akbar ini sholat perlu apa sholat asar? Dua rakaat atau tiga rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Mungkin apa musafir? Jamaah apa kosor? Untuk menghilangkan itu dia tolak waswasa. Sholatnya sholat apa? Usholli fardus zuhri. Berapa rakaat? Arba rakaat. Ada apa kalau ada, ada. Jadi mampu jadi makmuman. Jadi kalau ada nanti orang ngomong, eh jangan pakai usholli. itu bid'ah, let's tapi masuk. Ente bacanya belum kata, koma. Illa, illahnya dia nggak baca. Inilah tukang sunat. Dulu cita-cita mau jadi tukang sunat, akhirnya jadi ustaz. Semua sunat ayat pun di sunat Kita pikir pun di sunat Illa kecuali lidaf'il waswasah. Kalau nolak waswasah boleh. Ini nampaknya sepele, tapi ada seminar internasional di Pekanbaru. Datang profesor dari Jakarta, orang NU Usolli fardhu zuhri. Makmumnya orang Pekanbaru Muhammadiyah. Usolli fardhu zuhri menunjukkan ego ormas. Usolli fardhu zuhri datang yang Muhammadiyahnya pun di belakang. Enggak pakai usolli. <laughs> Itu kisah nyata. Hadisnya sahih bahwa anda pakai usolli mustahab. Menurut mazhab Hanafi, bid'ah dianggap baik menolak waswasah. Syafi'i dengan Hambali mustahab. Habba yuhibbu istahabba yustahabbu istihibba yustahabbu istahabba yastahibbu bayu yustahabbu dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena ada orang yang labil Oh, apalagi dilapaskan dalam hati kan sudah ada. Dalam hati siapa tahu Orang zaman dulu dari rumah saya mau pergi sholat zuhur di jalan gak akan berubah zaman sekarang titit banyak yang ganggu sekarang maka hilangkan itu semua usul usolli fardhu ada ada makmuman lillahi ta'ala tapi ketika ada orang yang tidak melafazkan, jangan kita salahkan. Kita berhadapan dengan dua golongan yang fanatik. Yang satu mengatakan wajib melafazkan. Yang satu mengatakan haram dilafazkan. Ketemu dua kelompok ini. Siapa yang mendamaikan ini? Imam dari IPIM. Kapan waktu berniat ini? Ah, kapan waktu berniat? Kalau menurut Maliki, Hanafi, Hambali, sebelum takbiratul ihram. Begitu dia tegak, dia pasang niat. Saya sholat zuhur empat rakaat ngikut imam. Ada. Allahu Akbar. Kalau Syafi'i tidak niatnya itu di dalam takbiratul ihram. Itu yang disebut dengan muqarana. Qarana yuqarinu muqarana. Sejalan antara takbir dengan niat. Takbirnya jalan, niatnya jalan. A dengan bar. A bar. Kalau lewat sedikit batal. Allah Syafi'iyah itu bolak-balik, apalagi kelas-kelas satu Syafi'iyah Sampai ke imam mau Allah Akbar, Allah Setelah dia selesai mondok, pergi ke Jakarta, ke Bandung, ke Pekanbaru, lalu dia lihat ada imam yang takbirnya pendek. Allahu Akbar. Lu, kok saya kemarin panjang minta ampun? Allah upaya niatnya sebelum takbiratul ihram. Saya kalau ngajar di kampus, saya tidak katakan harus begini tidak. Yang berniat di dalam takbiratul ihram sah. Yang berniat sebelum takbiratul ihram Maliki Hanafi Hambali sah. Yang Ustaz amalkan saya muqarnah di dalam takbir saya berniat. Allah usolli fardhu zuhri arba rakaatin ada makmuman saya sholat zuhur empat rakaat mengikut imam ada qada karena Allah taala itu dipasang di dalam qasad ta'arad ta'in Allahu akbar sebelum takbir sah di dalam takbir sah yang tidak sah itu mana setelah takbir Allahu akbar ini zuhur apa asar ah, asar aja lah tidak makanya hati tenang kul Allah bin nas malikin nas ilahi nas astagfirullah Allahu Akbar masangkan niatnya masuk awalnya itu harus benar nah, ini tentang masalah kapan waktu benar ini Ustaz ambil dari mana ini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi Al-Fiqh Al-Mazahib Al-Arba'ah Kalau ada orang yang mengingkari Apa itu masang-masang takbiratul ihram Masang-masang niat dalam takbiratul ihram Mana ada diajarkan Nabi Lalu sampai niatnya kapan? Nabi kan cuma mengatakan innamal amalu niat Bagaimana teknisnya dijelaskan ulama. Ulama yang ngajar di Masjid Nabawi mengakui pendapat Syafi'i bahwa niat dipasang di dalam takbiratul ihram. Takbir miftahus salah at-tuhur kuncinya suci wa tahrimu takbir yang mengharamkannya takbir wa tahlilu taslim yang menghalalkannya salam yang sebelumnya halal menjadi haram maka disebut takbiratul ihram Allahu akbar mengangkat kedua tangan. Gimana cara mengangkat kedua tangan ini? Maka yang pertama, yarfa'u yadaihi Nabi mengangkat kedua tangannya hatwa mangkibaihi sejajar dengan mangkib bahu. Allahu Akbar. Kalau Bapak imam melihat ada orang sholat, tapi imam jarang melihat orang sholat karena dia di depan. Allahu Akbar itu hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Allahu Akbar bukan karena setiap dia berbisul. Allahu Akbar. Ada. Lalu Ustaz pakai yang mana? Saya pakai yang sampai daun telinga. Tuh, yang sampai daun yang bah, yang daun telinga. Mana dalilnya yang pakai daun telinga? Yuhadi yang daun telinga. Ah, ini dia dalilnya. Karena ida kepala, ketika Nabi bertakbir, rafa ayadaihi Nabi mengangkat kedua tangannya hatta yuhadiya bihima uzunai uzunai. Uzun satu, uzunai sampai sejajar dengan telinga. Apa perlu kami pasang kaca cermin di depan Pak Ustaz? Tidak, nah, dia agak-agak. Keduanya sunnah. Jangan mengatakan yang sunnah itu hanya begini. Nah, kita biasa sampai dokter. Allah Saya sedang ceramah di Masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman Pekanbaru. Kultum zuhur. Masuk bapak-bapak terlambat pas di depan saya. Yang angkatnya tinggi-tinggi. Allah. Depan saya. Dalam hati saya ini orang belum belajar. Padahal kalau dia belajar, dia angkat sikit saja atau ke daun telinga. Itu Sallu kamu itu muni usoli. Karena tuan-tuan imam sudah masa kajinya tentang ini, tapi akan ditanya tentang ini dalam pengajian di masjid. Bahan-bahan ini sebenarnya adalah untuk memudahkan menjelaskan kepada jamaah. Tidak ada beda laki-laki dengan perempuan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Mana ada laki lima? Hadisnya am. Buka kitab Sahih Sifat Salat Nabi Syekh Hasan as sakaf Di situ disebutkan bahwa perempuan itu lebih tertutup lebih baik. Itu kaedahnya. Am jadi kalau tanya saya mau mana hadisnya bahwa perempuan mengangkat sebahu itu gak ada. Yang ada itu perempuan lebih tertutup lebih baik. Sekarang saya tunjukkan dua. Allah Akbar. Yang satu lagi Allah. Mana yang tertutup? Itulah dalil yang mengatakan perempuan mengangkat sebahu karena lebih tertutup lebih baik. Lagi pula dia pakai mukena kalau diangkatnya tinggi tersangkut lagi pasangnya. Berapa kali ngangkatnya? Ngangkatnya tergantung sholatnya sholat apa. Tapi yang jelas empat posisi, bukan kali. Empat posisi. Yang pertama, waktu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang kedua, ketika mau ruku. Allahu Akbar. Ketiga, bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, bangun dari tasahud awal pada sholat tiga atau empat rakaat. Saya ulang. Pertama, takbiratul ihram. Kedua, waktu mau ruku. Ketiga, bangkit dari ruku. Eh, tidak. Keempat, ketika bangun dari tasyahud awal. Hanya empat saja. Karena kadang ada juga asal bangkit, angkat. Asal bangkit, angkat. Dianggapnya makin banyak, makin banyak pahalanya. Ini namanya sholat bangkit angkat. Posisi tangan. Ini tentang masalah tangan ini di mana letak tangan. Saya kumpul kumpul kumpul enam posisi. Banyak sekali Pak Ustad, Ya, saya mau sebutkan semuanya. Hanafi dan Ambali di bawah pusar. Ini pusar. Bagi yang tak punya pusar agak-agak. Hanafi sama Ambali di bawah pusar. Allah kalau Bapak lihat jamaah haji dari India, Pakistan, Turki, Bangladesh di Masjidil Haram, Allah. Ini orang Turki nggak semangat banget ini. Memang dia meyakini di bawah pusat. Syafi'i di atas pusat, di bawah dada, ni dada, ni pusar, di atas pusar, di bawah dada. Allah. Syafi'i versi 2 tapi dua persis di atas jantung. Jantung itu dua susu, dua jari di bawah susu. Allah. Dan lebih apa? Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah Mazhab Syafi'i. Begitu disebutkan oleh Syekh Wahba az Zuhair. Empat, Maliki pas di atas pusat. Ini pusat. Allahu Akbar versi 2 lepas bukan obat kalau ini obat lepas Allah Raja Maroko yang sekarang tempat saya kuliah nama Raja Maroko Muhammad 6 Muhammad 6 itu anak Hasan 2 Hasan 2 itu anak Muhammad 5 Muhammad 5 itu anak Hasan 1 jadi bapak kalau mau namanya irit itu jadi mulai semua enam itu saya lihat di videonya. Kalau acara secara langsung acara nah, itu mana Allah itu Maliki versi dua. Sedangkan yang meletakkan di atas dada Allah itu belakangan meninggalnya tahun 1999 Syekh Nasruddin Al Albani buku sifat sholat Nabi buku itu dicoret dalam daftar yang mau saya bawa ke Indonesia. Saya mau pulang dapat tiket pesawat untuk buku. Semua buku yang mau ente bawa tulis judul saya tulis. Saya tulis, saya bawa ke tempat murokit pengawas. Besok ambil, ya besok dicoret merah. Sifat sholat Nabi tidak boleh dibawa. Sampai ke Jakarta saya lihat sifat sholat Nabi best seller. Buku paling laku di Indonesia. Yang tak boleh dibawa oleh Al-Azhar malah paling laku di Indonesia. Oleh sebab itu maka kelima-limanya Ustaznya pun kan keenam-enam ini untuk apa maksudnya? Bukan maksud saya membingungkan untuk menjelaskan bahwa beberapa versi pemahaman tentang hadis yang banyak sekali lalu mereka menggabungkan dari beberapa hadis ini ada yang begini Hanafi memilih mentarjihkannya Maliki memilih Syafi'i. Ustaz pakai yang mana? Saya masih tetap yang pakai Syafi'i versi satu. Allahu Akbar. Ha? Kita lanjutkan. Posisi jari jemari. Menurut mazhab Hanafi, kalau laki-laki meletakkan telapak tangan di atas punggung kiri dengan melingkarkan jari manis dan jari jempol. Kalau perempuan meletakkan saja. Ah, Hanafi nih. Yang perempuan meletak saja. Allah. Perempuan. Kalau laki-laki melingkarkan, buat dua buat wasi saya sampai, saya sampai ya. Nih, nah, kalau tadi laki-laki dan perempuan hanya meletakkan tanpa meningkatkan. Ah, ambali laki-laki perempuan foto sawah pun sami mawon mau laki-laki mau perempuan letakkan saja main tempel saja kalau sapi laki-laki dan perempuan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri posisi jari jemari antara dua ah ini bedanya sapi meletakkan tapi posisinya antara dua bisa di atau di pangkal satu atau di pangkal itu ada yang kalah jadi kalau begitu berapa posisi semuanya satu dua tiga satu dua tiga yang tidak ada Allah Lanjut sekarang riwayat pertama takbir sudah sekarang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi wa asila. Ini takbir, ini iftitah terpendek. Dan ini bukan Nabi yang ngomong. Ada orang tak mau pakai ini. Kenapa? Karena Nabi tak pernah buat. Kalau tidak dibuat Nabi bin'ah berarti doa ini bin'ah Nah, Nabi tak buat. Ceritanya gimana? Ketika kami sedang sholat, ada seorang laki-laki Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kafira wa subhanallah bukrata wa asila. Lalu Nabi nanya, manil qadil kalimat kada wa kada?" Siapa tadi yang baca Allah Akbar kabira? Siapa? Siapa? Selesai salat dia angkat tangan. Anak gentleman, laki. Nah, anak, saya yang baca itu tadi. Apa kata Nabi? Ajib itu. Ajib itu amazing. Ajib itu. Laha, saya sangat kagum pada doa itu. Kenapa? Futihat laha aku sama terbuka pintu-pintu lagi. Ini dalil membantah kaedah jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Tak pernah dibuat Nabi. Seandainya kaidah itu dipakai jika tidak dibuat Nabi Ah, pasti Nabi nanya, siapa tadi baca Allah Akbar Kabirah? Saya neraka jahanam tempat. Tapi Nabi mengatakan apa? Ajib itu. Ajib. Hebat. Fukihatlah aku Abu Sama. Qala bin Umar. Nih, apa kata Abdullah bin Umar? waktu benar. Sejak saya mendengar itu Saya tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabirah Sejak mendengar hari itu sampai mati saya tak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Inilah yang disebut dengan takriri. Kalau Nabi yang ngomong kauli, kalau Nabi yang buat fi'li, Nabi tidak ngomong, Nabi tidak buat, sahabat melihat takriri. Apakah pernah sahabat ini mengkonsultasikan ke Nabi? Ya Rasulullah, ya aku ada ide mau buat doa nih. Kira-kira boleh nggak ya? Seandainya Nabi tidak dengar bacaan doa ini sampai mati dia baca ini dan dia tidak pernah mempertanyakan apa hukum membaca doa.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 Ada. Allahumma ba'id baik wa baina khotoyaya. Wah, ini yang nampaknya riwayat siapa ini? Bukhari Muslim. Muhammadiyah Bukhari Muslim ini ternyata. Muhammadiyah pakai Allahumma ba'id NU Perti Persis Al-Wasliyah pakai Allah Akbar Kabira kelain antara Allah Mabahim dengan Allah Akbar Kabira padahal masih banyak yang lain masih ada lagi Pak Ustaz nih keempat subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuk masih ada lagi yang lain ada yang kelima alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wah saya ini ajalah yang pendek boleh silakan ada lagi yang lain. Ada yang keenam. Allah malakal hamdu anta nurus samawati wal ardi walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi. Bagus diganti-ganti. Untuk apa? Karena kalau sudah sering itu aja copatnya secepat kilat. Kalau ada orang sholat pelan lambat, loh itu kok lambat? belum baru belajar. Yang ketujuh, Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil fatir Salawat samawati wal ardi alim ghaib wa shahada anta tahkumu baina 'ibadika fi ma Fi fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idhnik innaka tahdi man Tashawila Suratim siratin Boleh. Habis masalah. Dah selesai kita. Sekarang baca ta'awuz. Idza qara'tal Qur'an, kalau kau baca Quran, fasta'in billah. Minta lindung sama Allah. Bunyi ta'awuz ada dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Versi satu. Versi dua, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Apa bedanya Maliki Hanafi dengan Hambali? Menurut Hanafi baca ta'awuz sekali saja pada rakaat pertama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan kata pendapat Syafi'i dan Hambali dianjurkan setiap mau baca Al-Fatihah Tahu Pak Ustaz, ya kita baca tawas Pak Ustaz. Ya, sekali aja di awal atau setiap rokaan Ya terserahlah. Banyak pendapat tentang itu. Nih tentang masalah pendapat. Selanjutnya baca basmalah. Hanafi dengan Hambali sir, Syafi'i jahar. Sedangkan Maliki tidak membaca sama sekali. Ustaz pilih mana? Saya pakai Syafi'i. Kalau Ustaz ceramah kebetulan di masjid yang orang tidak jahat, saya nggak mau maju jadi imam. Pak Ustaz maju ke depan. ya dari Imam Roti, hormati Imam Roti, maju dia ke depan. Jadi Syekh Abdurrahman Sudes dari Makkah diundang ke Indonesia dalam suatu acara sholat di Masjid Istiqlal. Videonya ada saya upload di Facebook Abdul Somad. Maju dia jadi imam istiqlal. Saya yakin hari itu orang yang sholat di istiqlal niatnya pasti sudah berbagi dua. Yang satu karena Allah, yang satu mau dengar. Kira-kira sudah bismillah esir apa jahat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahman Sudes pakai bismillah jahar padahal selama di Makkah saya nggak pernah sekalipun dengar dia baca jahar ayat rakaat pertamanya sabis saya mau dengar nanti habis sholat balik amin dia baca bismillah apa enggak walil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim sabis uh pakai bismillah dua kali fikih dakwah Abdurrahman Sudes yang mazhabnya Abadi dari kota Makkah sampai ke Jakarta pakai jahar eh malah orang yang bermazhab Syafi'i sampai di Indonesia pulang dari umroh 8 hari berubah jadi sir salahnya di salah di mana itu itulah hmm. apa hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum? Tak perlu baca Al-Fatihah kata Hanafi, kata Syafi'i wajib, kata Maliki jika salatnya jahar tak perlu, jika salatnya sir wajib. Ini Ustaz kan udah kaji tadi, tadi menjawab pertanyaan. Ini materi pertanyaan lebih didahului oleh materinya hukum membaca ayat. Pak, saya nggak hafal ayat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Hanafi nggak bisa, ayat itu wajib. Walaupun satu ayat. والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين ياسين الله أكبر Rakaat kedua Nun Allahu Akbar kalau mayoritas ulama Syafi'i, Maliki, Hambali membaca ayat itu sunnah, tidak wajib. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat Quran. Kebetulan sedang banyak yang berzina. Azaniyat wa zani fajlidu kulla wahidin minhum minhuma mi'ata jaldah. Kebetulan banyak kecurian di sepeda motor hilang. As-sariq wa sariqatu faqtahu aydiyahuma jazaa'an bima nakala min Allah kebetulan sudah setor haji tapi nggak berangkat berangkat wa atimul hajja wal umrata lillah pokoknya bacakan sajalah ayat yang ingat. Saya nih Pak Ustaz asal habis walaupun amin. Ingatnya pun wabah. Wabah. Ya nggak apa-apa. Standar panjang pendek. Nih. Tiwal. Kisar Ausat Yang panjang itu dari surat Qaf atau Al-Hujurat Ini tadi sudah saya jawab, saya ulang balik Tadi menjawab pertanyaan, ini menjelaskan materi dari surat Qaf atau Al-Hujurat ke An-Nawa dibaca pada subuh dan zuhur lebih kurang tiga halaman. Yang sedang dari An-Nazi'at setelah An-Naba An-Nazi'at an Nazi'at warqa sampai Ad-Duha itu lebih kurang dua halaman atau satu lembar dibaca pada asar dan isya sedangkan yang pendek dibaca dari alam nasrah wa duha alam nasrah sampai habis Menurut Imam Nawawi lebih baik baca surat pendek tapi selesai daripada baca surat ayat panjang tapi tidak satu surat itulah yang banyak diamalkan kalangan syafi'iyah tapi sekarang orang tidak lihat pendapat Nawawi yang penting keren ngambilnya dari tengah masa alam nasroh terus ambil dari tengah lah يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الله أكبر Bagus alam nasrah satu surat daripada di tengah tapi kata Imam An-Nawawi. Ketika rukuk dan sujud berapa jumlah tasbihnya? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in yang paling banyak itu adalah tujuh yang sedang lima yang sedikit tiga Nih bacaannya Rukuk dengan sujud Jadi kalau tuan-tuan imam baca tujuh Tiga apa Ustaz? Sedang lima kalau Ustaz saya pilih yang sedang lima. Subhanallah rabbiyal azim wa bihamdih. Subhanallah rabbiyal azim wa bihamdih. Subhanallah rabbiyal azim wa bihamdih. Subhanallah rabbiyal azim wa bihamdih. Subhanallah rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau dibuatnya sampai 15 Pak Ustaz makruh. Begitu banget pitak makruh semua di belakang. Itulah makna hadis idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan. Ringankan itu bukan berarti tidak ada standarnya. Standar panjang pendek ayat mana? Nih. Standar panjang pendek tasbih mana? Nih. Nama kitabnya Ibnu Qudamah karya Ibnu Qudamah Al-Mughni. Bacaannya apa? Subhana rabbiyal azim. Nangislah ibu-ibu sudah tua jumpai saya. Kenapa? Kemarin malam ada ustaz yang ceramah di sini katanya kalau doa itu tasbih subhanallah dan azim gak pakai wabi hamdi. Siapa yang pakai wabi hamdi itu nambah-nambah doa. Saya dari kecil gak pakai wabi hamdi ustaz. Itulah kronologi saya susun buku ini. Judulnya buku 77 tanya jawab salat download gratis. Saya susun Subhana rabbiyal azim. Ada dalilnya. Yang pakai wabi hamdi ada. Subhana rabbiyal azim Wabi hamdi Saya sampai sekarang bingung apa motivasi orang yang mengatakan ini ada ini enggak ada. Padahal dua-duanya ada. Apakah karena dia tak baca atau hanya ingin biar supaya ustaz keren atau senang nengok nenek-nenek nangis Allah malah Subhanallah Rabbil Azim wa bihamdi berapa kitab Abu Dawud Darakutni Al Baihaqi tiga riwayat sahih pakailah subhanallah Rabbil Azim wa bihamdi ada bacaan lain ada Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firdi ada bacaan yang keempat ada subuh kudus rabbul malaikati waruh. Oh, ini kan bacaan sholat tarawih Pak Ustaz. Jadi ingat kolak jadinya. Subuh kudus rabbul malaikati waruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini bukan cuma bacaan Ramadan ini dalam kitab Muslim bahwa Nabi baca waktu sujud subuhun qudusun rabbul malaikati warruh bacaan yang kelima Allah malaka rakaat wa bika amantu wa laka aslaftu khasa'an laka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi ada bacaan yang lain lagi habis bangkit dari rukuk ketika bangun dari rukuk Sami Allahu liman Tulang belakangnya sebelum lurus Bacaannya tidak berubah Sami Allahu liman hamidah setelah tegak baru dia baca Rabbana lakal hamdu min ussamawati wa min ul ardi wa min umasyita min syaitin ba'du datanglah bapak-bapak umur 70 jumpai saya wajahnya sedih. Kenapa Pak? Saya Pak Ustadz setiap bangun itu mengucapkan sami Allah. Sami Allah. Bapak jadi makmum ya. Sami Allah liman hamidah. Terus ketika kemarin ada orang ngasih tahu Bapak salah. Bapak gak usah nyebut sami Allah. Imam aja sami Allah. Yang Bapak cukup mengatakan Rabbana lakal hamd. Jadi kalau gitu amal saya selama ini salah Pak Ustaz. Itulah kronologi saya susun ini yang mengatakan Rabbana lakal hamdu Hanafi Maliki Hambali imamnya Sami Allahu liman hamidah makmumnya Rabbana lakal hamdu sedangkan Syafi'i enggak begitu imam dan makmum sama itu masak Syafi'i jadi kalau mau jelaskan itu jelaskan semua karena kalau kita jelaskan sepotong, banyak orang yang tidak paham, dia sangka kaji dia salah, padahal kita yang salah menyampaikan. Oh. Tapi di Mekah itu pakai wakil, Ustaz. Rabbana lakal hamdu. Di Mekah, Rabbana walakal hamdu tiga versi. Pertama, Rabbana lakal ham. Yang kedua, Rabbana walakal ham. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal ham. Pakai tiga-tiganya. Saya pakai Rabbana lakal ham. Imam, makmum, orang yang sholat sendirian menggabungkan bacaan tasmi dan tahmid. Tasmi itu mana? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Itu mazhab syafi'i sekarang sujud. Ketika sujud, mana yang duluan turun ke lantai? Yang satu mengatakan lutut dulu. Yang satu mengatakan tangan dulu. Wah, bingung. Tengok lutut dulu. Dikang. Kalau gitu saya kening dulu lah. Gimana sebetulnya nih Pak Ustaz? Panjang dalilnya. Lihat lengkapnya dalam buku saya 77 tanya jawab salat. Di situ saya jelaskan hadis riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat hadis riwayat, maka ini termasuk dalam kajian mukhtaliful hadis. Kesimpulannya menurut ulama mazhab Syafi'i lutut dulu turun ke bawah. Allahu akbar. Ulama Saudi Arabia, Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas mengatakan lutut dulu ada yang lain. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan lutut dulu. Lalu yang ngomong tangan dulu siapa? Syekh Albani dalam sifat sholat Nabi. Buku itu yang best seller banyak dibeli orang, akhirnya dia tengok tangan dulu. Masalah dia mau buat tangan dulu nggak nyalakan orang lain tak masalah. Tapi ketika dia katakan yang lutut dulu tidak sesuai sunnah, ini menjadi perkelahian. kelahi antara yang lutut dulu dengan tangan dulu yang ketawa siapa yang tak sholat Nah, maka Tuan Imam menjelaskan itu. Saya sudah baca di buku 77 tanya jawab salat menurut Syekh Nasruddin, menurut Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas, lutut dulu. Karena kata dia la yabruku ahadukum kama yabrukul ibil. Jangan turun ke bawah seperti turunnya onta. Mereka rajihkan pendapat yang kuat, turun ke bawah turun onta tangan duluan. Yang kuat mengatakan maka kita jangan sampai ikut seperti itu dulu kan lutut dulu. Ustaz, saya lutut duluan. Tapi kalau ada orang sakit osteoporosis, dia mau tangan duluan, dia nggak apa-apa. Yang salah itu mempermasalahkan yang tidak masalah. Karena kita sudah terlalu banyak masalah. Orang yang mempermasalahkan masalah maka jangan mempermasalahkan yang tidak masalah. Makanya tadi saya ketika ditanya, Ustaz akan bahas sifat sholat. Uh, enggak, kita bukan ngajar anak TK, kita membahas yang masalah. Yang enggak masalah. Jangan menggali yang tidak gatal. Orang yang menggali yang tidak gatal, itu namanya kegatal Yang gatal-gatal saja dia. Sujud. Apa bacaan sujud? subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdih. Pakai wa bihamdih ya. salah Salasan tiga kali. Yang nggak pakai wa Hamdi ada. Subhana rabbiyal a'la. Nggak pakai wa Hamdi. Riwayat ketiga, Subuhun Qudus rabbul malaikati warruh. Riwayat keempat, Subhanakallah wa rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Riwayat yang kelima, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya alladhi khalaqahu wa sawarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. ويتنا اللهم اغفر لذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره Wet yang ketujuh, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta Ayat ke-8. Allah ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nura, wa an shimali nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa fawqi nuran wa tahti li Tapi ini biasanya dibaca Nabi dalam salat tahajud malam. Kalau mau dibaca ya tak apa. Ayat ke-9. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. 99-nya dibaca boleh kalau sendirian Jangan waktu jadi imam. Berapa lama sujud Nabi waktu sholat malam sendirian? Sampai Aisyah mencubit tangan Nabi. Selesai sholat Nabi tanya, Aisyah kenapa kamu cubit tangan saya? Kata Aisyah, saya sangka kamu sudah sakratul maut. Saking panjangnya sujud Nabi Sallallahu alaihi wa wasallam. Nah, sekarang apakah ketika bangun dari sujud itu langsung tegak atau pakai duduk istirahat dulu? Hadis riwayat Bukhari. Wa idza rafa'a ra'sahu 'anis tanya tsaniyati ketika Nabi bangun dari sujud itu jalasa dia duduk. Duduknya itu namanya jilsatul istirahat. Duduk istirahat. Jadi waktu mau bangkit itu duduk dulu. Tapi ini ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan Nabi langsung bangun. Riwayat kedua mengatakan Nabi pakai duduk istirahat. Nabinya kan satu Pak Ustaz. Ini saya permasalahkan nih hadis ini. Yang mana sebetulnya? Rupanya riwayat yang mengatakan Nabi langsung tegak ketika awal-awal wajib sholat. Nabi masih muda. Ketika Nabi pakai duduk istirahat, ketika di akhir usia Nabi. Jadi yang mau pakai duduk istirahat silakan, yang nggak pakai duduk istirahat nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa kenapa Ustaz permasalahkan? Karena ada orang yang mempermasalahkan yang tak masalah. Ini dari dulu nggak masalah. Mau duduk bagus, mau nggak duduk nggak apa-apa. Tapi ketika mengatakan mesti duduk, kalau nggak duduk nggak silah. Itu mesti dibahas. Nah, duduk. Setelah duduk pas mau bangkit bangun ke atas, wa'tamada 'alal ardi, Nabi bertumpu ke tanah. Wa'tamada 'alal ardi bertumpu ke lantai. Pas mau bangunnya ke atas itu bertumpu ke lantai. Nah, bertumpu ke lantainya itu pun masalah. Apakah bertumpunya begini atau begini? Nah, menurut mazhab syafi'i hadis yang mengatakan kal ajin ajin orang yang membuat adonan tepung gandum tepung gandum bukan pakai air pakai minyak samin minyak lemak sapi bagaimana mereka ini orang Arab buat adonan tepung gandum waktu itu belum ada blender belum ada alat maka ketika bangun kal ajin Hadis itu kata Imam Nawawi hadisun dhaif. Hadis tentang kalangan kata Imam Nawawi dhaif. Kata Imam Al-Ghazali itu ujungnya bukan non, bukan kal ajin, tapi kal ajiz. Apa bedanya? Kal ajiz, bukan kal ajin, salah tulis ajiz zain sebetulnya itu zain bukan nun bedanya kalau kal ajiz gini kalau kal ajiz seperti orang lemah orang lemah ya cinta nah jadi kalau pakai mazhab syafi'i bangunnya i'tamada ala rohati begini lalu yang mengajarkan begini siapa Syekh Albani dalam sifat sholat Nabi dia katakan begini Lalu yang jalan tengah yang tidak kemari tidak ke sini siapa? Syekh Ibnu Utsaimin. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, kata dia yang mau bangun begini oke, okay. yang mau begini oke. Okay. Au bi atau selain keduanya. Ah. Saya ketika baca dia, yang mau begini oke, yang mau begini oke, okay. au atau selain keduanya. Lalu gimana? Begini. Kebetulan dia pemain kungfu. atau selain keduanya ini tentang masalah jangan ini saya ini kan sepele cuman begini tapi kalau ini tidak dijelaskan oleh tuan-tuan imam awalnya begini lama-lama begini eh, kamu tadi gini ya iya salah itu enggak sunnah yang sunnah itu begini ini ya, preman baru tobat. Aku minum kampur 20 tahun gak pernah dikasih tahu. Sekarang itu masih mau nah, dengan. Siapa yang mendamaikan? Lulusan pelatihan Imam itu? Hmm kehadiran tuan-tuan imam menjadi perekat umat dan menyelesaikan masalah. Alhamdulillah setelah imam itu kemarin ikut pelatihan hilang masalah kami Pak Itu yang diinginkan. Jangan sampai masyarakat ngomong dulu sebelum ada pelatihan nggak ada masalah. Setelah pelatihan muncul masalah. Nah, Sekarang tasyahud. Ustaz kok enggak runut Pak Ustaz? Kita kan sudah janji, kita tidak bahas satu persatu. Kita bahas yang masalah. Masalah tasyahud. At-tahiyatul mubarakat, as-salawatul thayyibatullah. assalamualaikum Setelah Nabi meninggal, tetap Assalamu'alaikum Nabi Muhammad itu di mana? Di Madinah. Kita sholatnya di mana? Di Batam. Kalau saya di hadapan Ustaz Al Mukarram, Assalamu alaika. Tapi kalau Ustaznya jawab, Assalamu alaihi. Assalamu alaika, peace be upon you. Assalamu alaika. Kalau orangnya jawab, peace be upon him. Itu bahasa ponorogo. Yugnib. Iya, Tapi kenapa Assalamualaikum? Karena ada yang mau merubah. Nabi sudah meninggal Assalamualaikum. Yang dipakai riwayat satu tunggal Abdullah ibnu Mas'ud. Padahal ada riwayat lain yang kuat. Riwayat Aisyah, riwayat Ibnu Umar, riwayat Umar bin Khattab mengatakan Umar naik ke atas mimbar tetap Assalamualaikum walaupun dia sudah meninggal dunia tetap assalamu'alaikum. nampaknya sepele tapi mesti dijelaskan apa iya salam kami dari Dumai, dari Pekanbaru, dari Batam bisa sampai ke Madinah? Dari Batam ke Madinah 8.000 km. Kalau nggak percaya ukur sendiri. Apa iya sampai ke Pak Ustaz? Maka Nabi mengatakan, Aksiru perbanyaklah salawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alaiya. Salawat kalian akan ditunjukkan kepadaku. Salawat dan salam kalian akan ditunjukkan kepadaku. Kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta. Bagaimana mungkin salawat kami ditunjukkan kepadamu padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah Nabi menjawab, "Innallaha haramal arda ajsadal anbiya." Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi kalau orang yang ragu, Pak Ustaz yakin Nabi Muhammad tidak dimakan cacing tanah? Yakin. Berapa persen? Seribu persen. Pernah Ustaz nengok jasad Nabi? Enggak. Kenapa Ustaz yakin? Digalilah tanah untuk PLTA Koto Panjang, perbatasan Riau, Sumatera Barat. Ketika digali, maka ada beberapa kampung yang mesti dipindahkan. Kuburan-kuburan pindahkan. Karena kalau tidak nanti kalian ziarahnya ke danau. Masa baca Yasin ke danau? Yasin. Pindahkan. Begitu digali makam Tuan Syekh, jangankan jasadnya, Kain kafannya pun masih putih Padahal sudah mati puluhan tahun Yang menyaksikan bukan satu dua orang ramai Anak kandungnya, murid-muridnya Melihat wajahnya seperti meninggal pagi tadi Pak Ustaz Allah mau menunjukkan kalau ulama yang istiqomah saja tidak dimakan cacing tanah apalagi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maknanya Allah tunjukkan digali makam Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki pindahkan ternyata tidak hancur dimakan cacing tanah kalau ulama besar yang istiqomah saja tak dimakan cacing tanah apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita tetap mengucapkan salam wassalamu alaina wa ala ibadillah salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah setelah itu mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebelum masuk salawat ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ini gerak telunjuknya. Empat mazhab. Hanafi. Hanafi tiga jari ditekuk. Kalau ada yang ngasih tahu jari dipangkal jari jari dipangkal berarti begini. Jari di ujung begini. Kalau ada menyebut jari di ujung Jari dipangkal. Begini bisa, begini bisa. Hanafi naik sekali, kan turun sekali. Naiknya kapan? Ashadu alla ilaha illallah. Nafi isbat. Ketika nafi naik, ketika isbat turun. Itu Hanafi. Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatullah. Hadisnya mana Pak Ustaz? Hadis riwayat Abu Daud. Yarfa'u wa yuharrikuha. Nabi mengangkat dan menggerakkannya. Yang jadi masalah geraknya sekali atau bergerak-gerak. Menurut Hanafi geraknya sekali ke atas, sekali ke bawah. Naik pada lapas la, turun pada lapas illallah. Sedangkan Maliki tidak begitu bergerak dari awal sampai akhir. Atahiyatul warakatuh sallallahu alaihi Sedangkan Syafi'i bergerak sekali pada lafaz Allah. Ashadu an la ilaha illallah. Sampai hadis tidak turun. Ustaz ngamalkan mana? Saya pakai yang syafi'i. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. wa ala ibadillah salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Sampai hadis tidak turun. Kalau hambali, hambali setiap ketemu lapas Allah angkat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah. Assalamualaikum ya nabi wa rahmatullah. Wassalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad rasulullah. Setiap ketemu lapas Allah angkat. Karena ketika Nabi menyambut lapas Allah angkat. Makanya banyak sekarang orang kalau pas foto untuk melawan nih, karena yang ini Kristen, I swear, demi Yesus anak Allah Rohul Kudus haleluya Aisyah maka membantahnya dengan Allah tapi saya nggak berani, takut saya pas musim kampanye coblos nomor satu. Nah, itu tentang masalah gerak. Saya ulang lagi, Hanafi naik sekali, turun sekali. Maliki bergerak dari awal sampai akhir. Hambali naik setiap ketemu lafaz Allah. Sedangkan Syafi'i naik sekali saja. Ashadu an la ilaha illallah. La tatajawaz basaruhu isba'an Ketika kita salat, dada menghadap ke kiblat, hati mengingat Allah, mata ke tempat sujud. Tapi ketika tasyahud mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu ujung telunjuk. asyhadu an la ilaha illallah. Yang dilihat ujung telunjuk, telunjuk kita. Bukan telunjuk orang. Saya sebetulnya mau sholat di masjid Pak Imam, tapi saya terganggu. Terganggu apa? Itu telunjuknya. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Kok nggak ditengok telunjuk orang? Ustaz pernah tak terganggu dengan telunjuk orang? Tidak. Lalu Ustaz terganggu apa? Saya selalu terganggu bukan dengan telunjuk, dengan batu cincin. Eh, sungai darah. Nah, makanya imam ini macam-macam. Tanggal 12 bulan 12 2012 saya dewan juri MTQ Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau di Bengkalis. Ada masjid namanya Masjid Raya Al Istiqomah. Itu unik imam ini. Sebelum sholat dia ada jamaah. Luruskan sholat, matikan HP. Lain-lain, kami yang pertama datang senyum besok udah nggak senyum hadir terbiasa. Ya. luruskan sob majikan HP di Dumai lain lagi di Dumai nama imamnya MK ada di Dumai nanti bapak ibu pergi Pak MK luruskan sob simpan batu cincin macam-macam jadi waktu dia tanya bapak kok ngomongnya begitu banyak orang terganggu gara-gara ini pak Nah, kita lanjutkan. Apa hukumnya nampak Menurut mazhab Syafi'i, orang yang tidak baca Sayyidina Muhammad salawat maka solatnya batal maka solawat itu motif naik ke atas mimbar Alhamdulillah Ya ayuhalladzina amanu taqullah Usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma lil muslimina wal muslimat Rupa baca salawat Batal khutbah Menurut mazhab syafi'i salat pun batal Kalau tidak baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, okay, tak masalah. Muncul orang mempermasalahkan kenapa Allahumma salli ala sayyidina itu kan tidak dibuat Nabi. Siapa yang nambah kata sayyidina itu? Maka dalam mazhab syafi'i menambahkan kata itu hukumnya mustahab dianjurkan. Dalilnya apa? Allah menyebut anak Nabi. Nabi namanya Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Allah menyebut Yahya itu yubashiruka dia memberikan kabar gembira kepada engkau akan mendapatkan seorang anak namanya Yahya sifatnya Sayyidaw wa hasura kalau Yahya boleh dipanggil Sayyidah kenapa Muhammad tak boleh dipanggil itu dalil ayat Quran kias kita berhadapan dengan orang yang tidak menerima kias seksual. Pokoknya Nabi nggak ada sebut, jangan. Lalu kedua, ketika lewat Abu Bakar, jalan sama Bilal. Bilal itu dulu budak, dimerdekakan oleh Abu Bakar. Apa kata Umar? Hala sayyiduna ataqa sayyidana. Ini sayyidina Abu Bakar membebaskan sayyidina Bilal. Apa pelajaran dari sini? Kalau Abu Bakar boleh dipanggil Sayyidina, mengapa Bilal tidak boleh dipanggil Sayyidina? Mengapa Sayyidina Muhammad tidak boleh dipanggil Sayyidina? Tiga. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain sayyid maka kita menyebut sayyidinal Hasan, sayyidinal Husain. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Kalau Sayyidina Al-Hasan, dengan husain dipanggil Sayyidina, cucunya pakai Sayyidina, kenapa mbahnya nggak dipanggil Sayyidina wa Maulana Muhammad? Dalil yang keempat, Nabi sendiri ngomong bahwa dia Sayyidina. Mana dalilnya? Ana sayyidu waladi Adam. Dia sendiri ngomong. Ana saya sayyidu sayyid pemimpin waladi Adam. Anak cucu Adam saya pemimpinnya. Maka kita sebut sayyidina Muhammad. Mana tahu ada orang mempermasalahkan sayyidina. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Kalau aslinya dalam kitab mazhab syafi'i gimana Pak Ustaz? Saya waktu baca kitab-kitab klasik Syafi'i malah nggak percaya Gimana? Setiap ketemu nama Muhammad harus pakai sayyidina. Itu aslinya dalam kitab mazhab Syafi'i. Azan itu pakai sayyidina. Ashadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Itu kalau kita buat sekarang, itu dibilang aliran sesat. banyak kitab Syafi'iyah dalam azan pun tak boleh nama Muhammad tunggal. Allahumma salli ala sayyidina asyhadu anna Muhammadan oleh asyhadu anna Sayyidina Muhammadan Rasulullah. Nah, ini tentang menghormati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana posisi duduk pada tasahud? Apakah iftirash atau tawarruk? Oh, ini pertanyaan banyak sekali. Pak Ustaz, kalau sholat Jumat itu iftirash atau tawarruk? Pak Ustaz, sholat subuh itu iftirash atau tawarruk? Menurut mazhab Hanafi, duduk tasahud itu iftirash. Telapak kaki kiri diduduki. Apakah tasahud awal maupun tasahud akhir? Hanafi tidak membedakan tasawuf awal dengan tasawuf akhir. Pokoknya duduknya iftirosh. Maliki kebalikannya. tawaruk tawaruk diambil dari kata warik, warik maaf artinya pantat nempel ke lantai. Menurut Maliki, duduk tasawuf awal dan tasawuf akhir tawaruk, Bertolak belakang dengan Hanafi. Nah, Syafi'i dengan Hambali, Syafi'i duduk tawaruk pada tasyahud akhir Sedangkan hambali jika solatnya dua rakaat atau satu rakaat maka duduk iftirash pada tasyahud akhir. Di situ letak perbedaannya. Mazhab Syafi'i semua duduk akhir tawarruk walaupun satu rakaat witir, sholat Jumat, sholat subuh, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha duduk akhirnya tawarruk. Sedangkan mazhab Hambali kalau sholat itu tidak ada tasabut awalnya maka dia iftirash. Di situ letak persimpangannya. Hadisnya Pak Ustaz ini pemahaman dari hadis yang banyak. Satu masalah hadisnya bisa 10-20 digabungkan, ditarik kesimpulan dengan metode tiga. Pertama al-jamu kombinasi, yang kedua an-nasah, nasah masuk, yang ketiga at-tarjih. Mereka merojihkan pendapat ini. Ini masuk dalam pembahasan ikhtilaful hadis. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa yang sunnah itu hambali Sedangkan yang Hanafi bisa Syafi'i tidak sunnah. Karena ketika kita mengatakan ini sunnah berarti lawan daripada sunnah bid'ah. Nauzubillah membid'ahkan Imam Maliki Syafi'i Hambali. Adakah doa lain sebelum salam? Allahumma firli fil alamina innaka hamidum majid. Apalagi ditambah Allahumma firli ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma alantu ma asrartu wa ma anta alamu bi minni anta muqaddimu wa anta muakhiru. La ilaha illa anta. Titik. Dalam riwayat lain tambah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin.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 Sekarang dalam kajian Nabi sisi kanan. Ah, yang sana. Apa kata sahabat? Kunna kami Iza sallaina kalau salat Khalfa Rasulillah di belakang Nabi Ahbabna an nakuna an yamini Kami suka di sebelah kanan Maka setelah beliau salat Kami ingin di sebelah kanan Saat dia miring ke kanan Kami dengar dia baca doa Rabbi qini azabaka yawma tub'as tab'asu ibadak Rabbi qini azabaka yawma tab'asu ibadak Rabbi qini azabaka yawma tab'asu ibadak Ya Allah jaga aku dari azabmu pada saat engkau membangkitkan hamba-hambamu. Tak dibaca, dia ya tidak apa-apa. Tapi bagi imam amat sangat baik. Apa pendapat ulama tentang kunut subuh? Mudah niatnya. Yang paling tua Hanafi, nomor dua Maliki, nomor tiga Syafi'i, nomor empat Hambali. Yang tidak pakai kunut mudah yang tidak pakai kulit, yang paling tua dan yang paling muda Hanafi dengan Hambali oh, jadi lambang metal itu Hanafi dengan Hambali tidak berkunut yang berkunut Maliki dengan Syafi'i mudahnya paling tua Hanafi nomor dua Maliki nomor tiga Syafi'i nomor empat Hambali yang berkunut Maliki dengan Syafi'i yang tidak berkunut Hanafi dengan Hambali Kenapa Saudi Arabia tidak berkunut? Karena Saudi Arabia manhatnya secara kerajaan bermanhat hamba dan hamba tidak berkunut. Ustaz tinggal di negeri Maroko, apa mazhabnya? Maliki. Orang Maliki 100% Maroko berkunut. Saya tinggal di dekat masjid, sholat berkunut. Maliki berkunut. Ketika membaca kunut mesti mengangkat tangan Ada tiga versi Mengangkat tangan tidak mengusap Mengangkat tangan dan mengusap Tidak mengangkat tangan dan tidak mengusap Tapi yang paling kuat mengangkat tidak mengusap اللهم اهدنا فيمن هديت آمين وعافنا فيمن عافيت آمين وتولنا فيمن توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين yang diaminkan cuma lima sisanya tidak diaminkan karena yang lima ini doa sedangkan sisanya sana laksana ujian fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qasait wa nastaghfiruka kembali lagi doa nastaghfiruka tubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam karena pernah juga saya dengar wabarik wasallim itu nggak matching di awalnya fi'il madhi di ujungnya amar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi kalau mau wabarik ujungnya pangkalnya salli wa sallillahumma ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi waktu dijelaskan ingat pas jadi Soli apa lah. Ah, nggak pakai kunut aja lah. Nah, apakah ada dalil berdoa setelah sholat? Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab al azkar Ayat doa asma. Apakah doa yang paling dikabulkan Allah? Pertama, jauhul lail al akhir. Doa di tengah malam tahajud. Lalu doa yang kedua, dubur salawatil maktubat. Doa setelah salat fardu. Dalilnya jelas. Hadis Hadisun Hasan. Hadis paling tinggi sahih. Di bawah sahih Hasan. Di bawah Hasan sahih. Di bawah sahih maudhu. Maka setelah selesai sholat fardu berdoa. Apakah boleh berdoa ketika sujud? Ya, aqrabu ma al 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Ketika orang sedang sujud, maka dia paling dekat dengan Tuhan Rabb. Maka aksiru fihi fa aksiru du'a. Hadis riwayat Muslim. Perbanyaklah doa ketika sedang sujud. Apakah mulutnya? Ini tadi sudah saya jawab ketika menjawab pertanyaan. Pertanyaan, ada orang yang mulutnya tidak baca, maka mulutnya bergerak-gerak. Dari mana kamu tahu Nabi itu mulutnya bergerak? Biktirabi Saya lihat jenggotnya bergoyang. Karena dagingnya bergoyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah. Nabi suruh ulang sampai tiga kali. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Lalu orang itu datang, sholat yang sah itu bagaimana ya Rasulullah? Hatta tatma'inna qa'iman Tegak sampai tuma'inna Hatta tatma'inna raki'an Ruku sampai tuma'inna Hatta tatma'inna sajidan Sujud sampai tuma'inna Hatta tatma'inna qa'idan Duduk sampai tuma'inna Yang tidak ada tuma'inna Maka Nabi mau nyuruh ulang sampai tiga kali Masbuk dengan mudrik itu apa? Masbuk adalah man sabaqahul iman orang yang didahului oleh imam bi ba'dhi rakaati shalah atau bi jami'iha satu rakaat dua rakaat tiga rakaat atau sudah mau tasahud akhir baru dia datang itu namanya masbuk kalau mudrik itu siapa? Walladzi yudrikul imama dia menemukan imam ba'da takbiratil iftitah setelah takbir ihram yudrik jami rakaatil imam dan dia dapat semua rakaat imam pas imam Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim wal maghdubi alaihim waladdallin amin datang dia orang ini namanya mudrik Adraka yudriku idrakan mudrik karena dia menemukan imam dalam keadaan belum lagi ruku. Ini penting karena nanti ada pembahasan tidak boleh bagi mudrik tapi boleh bagi masbuk. Contoh, bolehkah makmum jadi imam menurut Maliki kalau dia mudrik boleh, masbuk tak boleh. Nah, ini penjelasan beda mudrik dengan masbuk. Ketika seorang masuk masjid, dia dapati sholat jamaah sedang dilaksanakan. Apa yang mesti dia lakukan? Ketika si masuk memasuki masjid, maka dia langsung mengikuti gerakan imam. Tidak melaksanakan salat tahiyatul masjid atau qabliyah. Dalilnya, "Idza sholat salatu", kalau salat sudah ditegakkan, fala salata illal maktubah. Tidak ada salat kecuali salat fardu. Walaupun baru satu rakaat, ah, nanti ajalah saya masbuk salat zuhur, saya sempurnakan dulu tidak langsung salam langsung ikut imam Allahu Akbar begitu bagi orang kalau masjidnya nggak pakai jam tapi kalau ada jam ikhwan dua menit lagi silakanlah sholat jika saya masbuk ketika imam pada rakaat terakhir sementara itu bukan rakaat terakhir bagi saya imam duduk tawaruk saya duduk tawaruk apa iftir pendapat as-sahih yang tertulis nassa alaihi syafi'i dalam kitab al-um disebutkan juga ini pendapat Imam Abu Hamid al-Ghazali al bandani al-Qadhi Abu Taib orang yang masbuk itu duduk iftirash duduknya duduk iftirash bukan duduk tawaruk orang yang terlambat masuk ke masjid dapat si imam sedang duduk tawaruk tasawud akhir maka makmum yang terlambat itu duduknya duduk tasawud awal pendapat pertama pendapat yang kedua orang yang masuk itu duduk tawaruk itu pendapat Imam Al-Haramain dan Ar-Rafi'i. Ustaz condong kemana? Saya pilih pendapat yang kedua. Saya pilih pendapat yang pertama. Saya kalau terlambat, saya tetap duduk iftirash, bukan tawar. Lanjut, ketika stop pertama penuh. Stop pertama kiri kanan penuh, tak ada peluang. Lalu dimasuk sholat sendirian di belakang. Apakah sholatnya sah? Karena ada pernah saya sholat, tiba-tiba datang orang narik dari belakang. Nah, kenapa? Karena menurut dia sholat sendirian tidak sah. Maka dia minta temenin. Mas, temenin saya di belakang. Apakah perlu begitu? Kita lihat dalilnya. La salata li fardin khalfas safi. Hadis riwayat Ahmad. Tidak sah salat orang yang sendirian kalau dia di belakang sholat. Inilah dalil mereka yang narik minta temenin ke belakang karena tidak sah orang sholat sendiri. Tapi hadis yang lain ada annahu ra'a rajulan nabi melihat seorang salat al saf fa amalahu an yu'idu hadis kedua nabi suruh pulang pendapat yang kedua ini pendapat jumhur ulama Malik Hanafi Syafi'i Ibnu Taimiyah Sa'di Albani Usaimi, Qaulur Rajih bahwa dia boleh sholat sendirian di belakang Lalu hadis yang mengatakan tidak boleh tadi Kalau di depan masih ada peluang Lalu dia sendirian di belakang Itu yang disuruh Nabi ulang Makanya kita sebagai imam mengatakan Penuhkan sop pertama Baru buat sop kedua Jangan buat sop kedua sebelum sop penuh pertama penuh Itu makna Nabi menyuruh ulang Karena tidak lengkap sop yang pertama Lanjut Ila ata ahadukum salata. Kalau kamu masuk masjid, nampak orang sedang salat. Wal imamu ala halib, imam berada dalam satu kondisi. Apakah sedang rukuk? Apakah sedang sujud? Fal yasna' kana yasna'ul imam. Maka hendaklah dia mengikuti seperti yang dilakukan imam. Imam sedang rukuk, rukuklah. Kama yasnaul imam. Tapi jangan lupa takbiratul ihram. Karena sekarang banyak juga orang terlambat masuk masjid, tengok imam sedang ruku langsung ruku. Allahu akbar. Takbiratul ihramnya mana? Takbir dulu ihram. Allahu akbar baru Allahu akbar. Kalau ragu lewatkan satu rakaat tetap fokus nanti tetap ikut pada sujud rukuknya nah, ini tentang masalah jangan sampai tergesa-gesa lalu hanya mengejar satu rokaan Hadis lain, tidak ji'tum ila salati," kalau kamu masuk menemukan jamaah sedang salat, wa nahnu sujudun, kami sedang sujud, pas judu Kami sedang sujud, ikut sujud. Banyak orang sekarang kalau dia masuk, dia tengok orang sedang sujud, dia tegak aja sempat pula nengok agak dua tiga meter nunggu orang bangkit kenapa kamu tak ikut sujud ngapain ikut kan nggak terhitung satu rakaat perhitungan betul pas judul. maka ketika seorang ulama Saudi Arabia ditanya Syekh kalau saya masuk ke masjid ada imam makmum sedang sujud apakah saya tunggu dia tidak tidak kamu ikut sujud ngapain saya ikut sujud kan tidak terhitung satu rakaat mungkin sujud kamu yang diterima Allah ya sujud itu mungkin sujud itu yang diterima Allah kenapa itu yang paling tulus tidak ada mengharapkan rakaat Apakah ketika mendapati imam sedang rukuk lalu ikut rukuk dianggap mendapat satu rakaat? Ittafaqal fuqaha sepakat ahli fikih ala annal masbuqa idza adrakal imama fi ruku'i kalau orang masbuk itu menemukan imam sedang rukuk faqad adraka rakaat maka dia sudah mendapatkan rakaat. Mana dalilnya? Idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduhu shay'an wa man adraka rakaat ركعة فقد أدرك الصلاة menurut Hanafi Maliki Hambali wa hadza idza adrakal masbuku imamahu fi juz'in min ar-ruku'i walau dunat tumanina walaupun tidak sempat tumanina begitu dia takbir langsung boleh Allahu akbar subhana rabbiyal azim pendek Allah sami Allahu liman hamidah langsung ikut menyertai imam begitu dalam ensiklopedia fikih juz 37 halaman 161. Ketika Bob mendapati imam pada rokaat kedua. Apakah rokaat kedua itu menjadi rokaat kedua bagi makmum atau rokaat pertama bagi makmum? Wah, ini Syafi'i berbeda dengan jumhur. Masuk ke dalam masjid. Imam rokaat kedua. Saya orang terlambat. Yang saya ikuti sekarang ini apakah rokaat kedua bagi saya atau satu bagi saya, rokaat dua bagi imam. Maka menurut mazhab Maliki dan Hambali Hanafi, makmum terhitung itu rakaat kedua. Sedangkan mazhab Syafi'i rakaat si makmum itu rakaat pertama dan si imam itu rakaat kedua. Ketika imam rakaat ketiga, si makmum rakaat kedua. Ketika si imam rakaat keempat, si makmum rakaat ketiga. Ketika si imam salat, si makmum tegak lagi melanjutkan rakaatnya. Ini letak perbedaannya. Tak tergambar Pak Ustaz. Ini gambarnya. Ini beda ini dengan jumhur. Kalau jumhur dia mengganti satu tinggal ikut dua tiga. Lalu setelah Imam salat dia tegak lagi mengkawal mengganti yang satu di awal yang tertinggal. Itu jumhur. Kalau Syafi'i tidak. Syafi'i tidak terhitung bilangan dia sama dengan bilangan makmum. Imam satu, dia satu. Dia satu. imam satu, dia terdapat. Imam dua, makmum satu. Imam tiga, makmum dua. Imam salah, si makmum tetap melanjutkan sholat. Ini perbedaan hitungan antara syafi'i dengan eh, yang lain. Selanjutnya tentang masalah masbuk Jumat. Man adraka minas salati raka'atan faqad adraka salah. Siapa yang mendapati satu rakaat maka dia sudah dapat dapat rukuk maka dapat satu rakaat. Menurut pendapat Imam Tirmizi, Al-amalu ala inda aksari ahli ilmi min ashabin nabi Ulama berpendapat seperti ini dari kalangan sahabat nabi Man adraka raka'atan minal jum'ah Siapa yang dapat satu rakaat Salla ilaiha ukhara Tambahkan satu lagi Wa man hum julusan Siapa yang mendapati imam sudah duduk Maka dia mesti sholat empat rakaat وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يعني maksudnya dengan Ishaq Ishaq ibnu Rahawai begitu menurut pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri Abdullah bin Mubarak Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawai saya kira saya selesaikan sampai pada masbuk Jumat karena tentang zikir setelah sholat itu sudah terbahas dengan yang dalam tadi bahwa zikir itu adalah uh, zikir setelah sholat dibaca jahat dalilnya mana hadis nabi Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي berzikir jahar setelah salat fardu sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih kata Imam ini dalil pendapat sebagian kalangan salaf dianjurkan menjaharkan suara takbir dan zikir setelah salat dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj karya Imam An-Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Saya serahkan kembali kepada Al Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan yang sangat luar biasa telah disampaikan oleh narasumber kita untuk mempertajam dan memperdalam apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang, yang kami ingin tanyakan adalah masalah salat sunnah Jumat. Qabliyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Ya. Singkat pada jelas. Pertanyaan kedua dari tetangga sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan kepada saya. Yang saya tanyakan masalah sholat tadi. Pertama, sholat sendirian dengan sholat berjemaah. Intinya yang per, yang jadi pertanyaan, ketika kita sholat sendirian, kita sholat suhur dengan niat usalli pada suhuri rakaat mustaqbilal kiblati ada alilai taala Allahu akbar setelah kita satu rakaat menjalani sholat setelah itu datang orang di belakang kita untuk ikut dengan kita sholat berjemaah yang kita tanyakan karena dari awal tadi saya sendiri sudah berniat sholat sendiri niatnya sholat sendiri usalli padal suhuri ini mustaqbilal arba'ar rakaat mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala kemudian yang saya tanyakan niatnya itu niat sendiri atau niat sholat berjemaah karena rakaat pertama kita sholat sendiri niatnya sendiri. Sebab itu di belakang datang makmum. Nah, niat itu di mana letaknya niat sendiri atau niat berjemaah. Oke sudah kita tangkap maksudnya ya peralihan niat ketika ada orang yang bermakmum di belakang. Oke silakan yang kedua ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan Ustaz tentang bagaimana hukumnya kita membaca dalam sholat membaca dalam sholat ini. Terima kasih itu Dan keduanya terus ada yang musab-musab jenggot ketika sholat itu apa? Oke, kita ya, tangkap maksudnya ya. Jadi ketika memang ada satu fenomena, ya dan ketika jadi imam terawih karena ngajar biar dapat satu juz sambil nyontek Quran sambil ngimami dia baca mustaf ya. itu yang dimaksudkan ya. sama mengelusuri kemudian yang terakhir satu lagi ah, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih waktunya kami dari Kecamatan Batang Kota uh, Satu saja pertanyaan tapi mohon penjelasannya terkait uh, masbuk yang ketinggalan uh, beberapa roka, dua rokaat ketika sholat yang tiga rokaat dan empat rokaat. Ini ada penambahan rokaat dua rokaat yang secara langsung ada juga yang pakai duduk dalam menambah satu rokaat terus dia uh, tasawuf baru nambah satu rokaat lagi tasawuf akhir Ah, ada juga yang lebih mayoritas kita lihat ketika ketinggalan dua rokaat maka menambahnya secara langsung dua rokaat tidak ada tasawuf lagi. Ah, bagaimana penjelasannya? Apakah memang ada dua pendapat ini Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk kasus terakhir yang paling mudah contohnya adalah salat maghrib barangkali. Berada di rokaat kedua yang otomatis setiap rokaatnya ada tahiyatnya. Oke. Kita Assalamualaikum warahmatullahi terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulafi, Petisan dari Lubuk Baca. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, uh, Ustadz mungkin tadi belum menjelaskan tentang eh, rukun-rukun uh, sholat yang paling ringkas. Dengan demikian mungkin kalau ada kesepakatan kita sholat lebih cepat itu yang pertama. Yang kedua eh, berbicara tentang rumusan hukum hukum eh ya hukum-hukum yang ada lima mulai dari wajib, sunat, haram, uh, kemudian dan seterusnya yang ada lima itu makruh dan halal itu itu sebenarnya rumusan dari mustahil atau sejak Nabi memang sudah ada Seandainya itu uh, rumusan dari mustahil. kemudian di zaman Nabi, artinya ketika kita langsung membaca hadis, langsung kita amalkan tanpa melihat ini hukumnya seperti apa, ini bagaimana? Apakah boleh? Atau mungkin ketika kita membaca satu hadis, kemudian kita merumuskan sendiri bahwa ini hukumnya haram, halal, kita juga apa boleh. Dan yang terakhir, eh, masalah rumusan hukum-hukum yang lima ini, eh, ini secara garis besar, ini yang paling mudah untuk kita, bukan untuk mustahil. Untuk kita yang bukan mustahil itu bagaimana? Artinya kadang-kadang di Jawa mungkin ya, ini contoh Jawa. Kalau ada kiai tanya, ah, kiai ini hukumnya apa ya? Menurut saya, bukan menurut ulama, tapi menurut saya hukumnya seperti ini. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berkesempatan boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nama Miswan dari Kecamatan Sungai Beduk. Ini tentang masalah apa ya? Agak problematika. Kami masuk itu kan dulu masjidnya itu istilahnya 100% kan untuk Muhammadiyah. Nah jadi saat sekarang ini istilahnya itu tempat kami itu masih ibaratnya macam gado-gado. <laughs> terus misalnya Ramadan ya sudah ada tambahan sedikit-sedikit lah misalnya baca sholawat juga nggak masalah banyak sekarang ini kan eh, apa tentang yaitu masalah wirid tadi jadi wirid ini yang apa separuh minta jahar yang seharusnya lagi nggak cocok jahar jadi masih berat yang nggak cocok dengan jahar jadi bagaimana saya harus bersikap apakah eh, apa karena ini nantinya misalnya saya jadikan jahar yang Muhammadiyah Brondoli <laughs> kalau saya jadikan tidak jahar ini ya Alhamdulillah yang apa madhab syafi'iyah itu intinya itu masih agak apalah dengan saya walaupun nggak jahar dia masih ikut terus jadi bagaimana saya harus bersikap seandainya menghadapi hal seperti itu sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, semua pertanyaan-pertanyaan sudah direkam dan dicatat oleh narasumber kita kepada beliau kami silakan. Yang pertama dalil qabliyah Jumat. Yang pertama, ما من صلاة wa إلا wa وبين يديها ركعتان setiap salat fardu pasti didahului dua rakaat setiap salat fardu pasti didahului mukaddimah dua rakaat. Salat Jumat itu salat sunat apa salat fardu? Berarti masuk ke dalam dalil yang bersifat am. Itu dalil mazhab Syafi'i tentang salat qabliyah Jumat. Kita lihat komentar Syekh Atiyah Saqar. Fal hadis ini yadullu bi'umumihi secara umum ala masyru'iyati salati raka'ataini mensyariatkan salat dua rakaat qabla salati fardhatil jumu'ah hadis umum yang mensyariatkan salat qabliyah jumu'ah walaysa hunaka mukhassisun hadis yang umum ini tidak ada taksisnya Kecuali Nabi mengatakan setiap sholat fardu didahului oleh dua rakaat kecuali sholat Jumat. Itu baru namanya am mukhasas. Sedangkan kalau hadis itu am, tidak ada mukhasisnya maka tidak boleh ditaksiskan. Kalau ada orang yang mengkaus maka itu namanya uh, ah, taksis bila mukhasis. Berani mengkhususkan tanpa ada yang mengkhususkan. Dan yang kedua, Hmm, ah, dari Abdullah bin Muqaffal. Apa kata dia? Baina kulli adhanaini salah. Baina kulli adhanaini salah, baina kulli adhanaini salah. Antara azan dan iqamat ada salat. Semua salat yang ada azan dan iqamatnya, maka di situ ada salat. Apakah salat Jumat itu ada azan dan iqamatnya? Ada. Maka dalil umum. Apa komentar Imam Nawawi? Dilihat. Jadi tidak macam kata Bapak Imam tadi menurut saya saya tak pandai Amma sunnatu qablaha Adapun sholat sunat qabliyah Jumat Fal undatu fiha Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Muhammad al mazkur Hadis tentang Baina kulli adhanaini sholat Yang mengatakan ini Imam An-Nawawi Imam Nawawi itu siapa? Hafal dia sahih muslim yang tujuh ribuan hadis itu ada di dalam kepala dia di samping musnad-musnad yang lain ada orang yang hafal tujuh ribu hadis sahih muslim di samping yang lain hafalnya dia mengatakan ada hajuman sementara ada satu lagi cuma hafal tujuh hadis kata dia tak ada bapak ibu yang bapak ikut yang tujuh hadis tapi yang tujuh ribu saya ikut yang tujuh ribu sama bodoh dan yang ketiga perbuatan Rasulullah Mana? Karena Rasul Ali ah, bin Abi Thalib yang meriwayatkan. Karena Rasulullah SAW yusolli qabla al-jum'ah arba'an. Nabi sholat sebelum Jumat empat rakaat. Wa ba'daha arba'an dan setelahnya empat rakaat. Hadisun hasan, hadis hasan. Dalil yang keempat, perbuatan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tak pernah meninggalkan kaum Jumat. Dalil yang kelima, kias. Quran tak ada menyebut, hadis ada, perbuatan sahabat ada. Sekarang kias. Kiasnya kemana? Sholat zuhur digantikan dengan Jumat. Jika sholat zuhur ada kobliyahnya, maka yang menggantikan zuhur juga ada. Quran, hadis, ijma, kias. Jika yang digantikan ada kobliahnya, maka yang menggantikan juga ada kobliah. Nah, ini tentang masalah e, dalil. Apa kata Imam Ibn Hajar Al Asqalani? Walam yadhkur syai'an fis salati qablaha. Tidak ada menyebutkan qabliyah Jumat seakan-akan dia ingin mengatakan al aslu menurut hukum asalnya istiwa zuhri wal jumuah antara zuhur dan jumat istiwa sama kalau jumat itu zuhur itu ada qabliyahnya maka jumat pun juga ada karena dia sama di anal jumu'ata badal zuhri karena sholat jumat itu sebagai badal pengganti dari sholat zuhur itulah dalil-dalil qabliyah juga. Jadi dalam hal ini saya ingin melihat di Makkah apakah pemerintah Saudi Arabia memberikan kesempatan kita untuk qabliyah Jumat. Pas umroh kemarin saya tengok zuhur jam 12.24. Saya mau lihat azan pertamanya kapan. Pas jam 12.24 azan pertama. Allahu akbar. Allahu akbar. Begitu selesai azan pertama yang bermazhab Syafi'i Qabliyah Jumat. Itu menunjukkan mereka memberikan kesempatan untuk Qabliyah Jumat bagi yang bermazhab Syafi'i. Andai pemerintah Saudi Arabia tidak memberikan kesempatan, gimana caranya? Dia buat azan Jumat itu 20 menit sebelum masuk waktu. Maka orang tak akan bisa Qabliyah Jumat. Misalnya jam Jumat jam Dia buat azannya jam 12. Mana bisa orang sholat Qabliyah Jumat? tapi ternyata memberikan ruang itu menunjukkan maktab Madinah pun pluralisme mazhab bukan pluralisme agama ini tentang pemberian Jumat itu Ustaz tadi baca buku apa 37 masalah populer ada payahnya ada nanti saya kasih kita lanjutkan Salat zuhur satu rakaat sendirian Usalli fardhu zuhri arba'a rakaat Ada lillahi ta'ala tidak imam tidak mampu saya sendiri sendirian tiba-tiba di tengah perjalanan datang kawan ngangkat kita jadi makmum jadi imam tepuknya banget mas-mas jadi imam ya nggak mau Syukur terima kasih apakah perlu dia merubah niat dari mm, makmum dari sendiri dengan ini aku rubah niatku menjadi imam Apakah perlu dia rumah Tidak, tak perlu dia rombak. Dia tetap sholat dan dia tetap dapat pahala jamaah. Orang yang belakang itu mendapatkan pahala jamaah menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Sedangkan Maliki dan Hanafi tidak boleh sama sekali. Orang yang sholat sendirian, kita tidak boleh tepuk bahu dia kita ikuti belakang menurut Maliki dan Hanafi. Sedangkan hambali boleh. Kalau ternyata begitu kita tepuk, kita ikut. Selesai sholat, dia ngomong, mohon maaf ya mas, tadi saya ternyata masjid. Apakah rusak sholat zuhur kita tadi? Tidak. Dalilnya mana? Ketika Nabi sedang sholat dengan Muaz bin Jabal, selesai Muaz bin Jabal sholat sama Nabi, Nabi pulang, Muaz duduk di masjid. Ketika Mu'az sedang duduk, datang orang kampungnya. Mu'az, ya, kami ingin sholat. Kami belum sholat. Kamu jika diangkat jadi imamnya? Ya, Mu'az sholat. Makmumnya orang kampungnya. Pada saat itu sholat Mu'az, sholat wajib apa sholat sunat sunat karena dia sholat yang kedua. Itu dalil boleh imamnya sholat sunat makmumnya sholat wajib. Niatnya tidak sama. Menurut mazhab syafi'i. Tapi kalau Hanafi dengan Hambali yang Hanafi dengan Maliki tidak. Dan yang kedua, imam di depan, makmum di belakang baris pertama, makmum baris kedua. Nabi sholat dua rakaat karena dalam keadaan musafir jamak kosar. Sholat musafir sendirian, sholat musafir berjamaah, zuhurnya dua rakaat. Selesai sholat dua rakaat, yang pasukan kosor tidak jamak kosor kosor salat zuhur dua rakaat selesai dua rakaat yang barisan depan mundur ke belakang jaga-jaga pakai tombak panah yang belakang maju ke depan Nabi jadi imam lagi Nabi sholat zuhur dua kali saat yang pertama tadi sholat Nabi wajib yang kedua tadi sunnah itu dari Mazhab Syafi'i mengatakan imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib, sholatnya sah. Saya nggak mau ikut itu lah Pak Ustaz. Ya berarti tidak ikut mazhab Syafi'i, ikut dia mazhab Maliki dan Hanan. Tiga, membaca dalam sholat. Apa hukumnya? Huzaifah Maula Aisyah sholat memegang mushaf. Waktu itu belum ada mushaf 30 juz. Dia memegang lembaran suhuf. Makmumnya Aisyah perbuatan sahabat itu dalil boleh sholat imam melihat mushaf di Mesir sholat tarawih biasa imam melihat mushaf apakah sama melihat mushaf dengan melihat Quran digital sama cuman kalau dia pegang di digital maka HP-nya nomornya nonaktifkan dan kalau aktif nanti kita sholat ngomong ya ladina ya sementara saudara. Ustaz pernah nyoba? Tidak, saya tak pernah. Saya seumur-umur tak pernah. Tapi itu ada saya muat. Ada Ustaz tulis dalam buku Ustaz? Ada. 30 fatwa seputar Ramadan. Download gratis di internet. Mengusap jenggot ketika sholat. Menurut mazhab Hanafi, Harokah ajnabiyah semua gerakan yang bukan gerakan sholat walaupun satu kali pahala mengusap jenggot itu gerakan sholat atau tidak tidak maka sekali pun batal kalau menurut mazhab syafi'i kalau tidak berturut-turut tak batal kalau menurut ustaz saya tak ada jenggot jadi apa maksudnya? Tapi ada riwayat. Ada riwayat menyebut ketika seorang sedang sholat, dia pegang-pegang nyipatnya. Lalu datang bertanya sahabat, apakah dia itu khusyuk? Ila khasa'al qalbu la khasa'atil jawab Itu Itu jawabannya. Ila khasha'al qalbu la khasha'atil itu. Seandainya hatinya khusyuk, pasti anggota tubuhnya ikut khusyuk tidak al qalbu, kalau hatinya khusyuk, la khasha'atil jawarihu, jawarih anggota tubuh. Jadi kita tak bisa mengatakan sambil sholat. Ya. Ketika selesai sholat, orang, orang nanya, eh kamu kok nengok-nengok tadi? Saya mata saya memang itu, tapi hati saya khusyuk. Idza khasha'al qalbu, la khasha'atil jawarihu. Lima, tinggal dua rakaat masuk ke dalam masjid dapat ruku rokaat pertama imam rokaat ketiga dia dapat ruku man adraka rokaatan pertama adraka salat dapat satu ruku berarti dapat satu rokaat dah ikut tasyahud akhir selesai satu rokaat setelah salam dia tegak lagi maka dia tegak dia salat lagi masuk tasyahud awal. Habis itu dia tegak lagi masuk tasyahud akhir. Kalau begitu tasyahudnya berapa kali? Tiga kali. Yang pertama dia tasyahud karena mengikut imam. Ju'ilan imamu liutam bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Jangan ketika dia tasawuf, ah saya ikut tasawuf lah. Ju'ilan imamu liyutam bihi untuk diikuti. Kenapa di rokaat pertama dia tasawuf? Karena imamnya tasawuf. Kenapa rokaat kedua dia tasawuf? Karena dia tasawuf awal. Kenapa di rokaat terakhir dia tasawuf? Dia tasawuf akhir. Maka tasawuf dia tiga kali. Itu yang tergambar saya dari pertanyaan. Ada pun yang itu tak tergambar Tak tertangkap saya. Tak karena kurang akuan Itu yang saya paham. Nah, rukun sholat itu apa saja Pak Ustaz? Kenapa Ustaz nggak ngajar simpel aja? Rukun sholat ada 13 perukunan Melayu. Kita kan tadi janji di awal membahas yang masalah. Ada pun ada ya tentang masalah rukun sholat. Ah, ini ya Ini kitab apa namanya? Al Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhairi. Rukun sholat menurut Hanafi maupun sholat menurut selain Hanafi. Tapi yang disepakati disepakati oleh semua mazhab ada sebelas. Apa saja dia? Takbiratul ihram, tegak, membaca Al-Fatihah, ruku, bangkit dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasawuf akhir, salam, tumak ninah. Lalu kemudian yang ke sebelas itu asal tertib al-arkan. Itu yang disepakati. Jadi tak ada sama antara Hanafi lain, Maliki lain, Hambali lain. Kenapa mereka bisa ikhtilaf Pak Ustaz? Karena Nabi tak pernah ngajar Hai para sahabat, rukun sholat ada 13 hafal-hafal ya Ulama itu mengambil istimbat Contoh Bagaimana bisa terjadi ikhtilaf itu Pak Ustaz? Saya kasih satu contoh Man wajada sa'atan Siapa yang punya kelapangan rezeki walam yudahi tidak mau berkurban fala yakrabanna musallana jangan dekat-dekat tempat sholat kami menurut kaedah usul fikih kalau di dalam nas itu ada tahdid ada wa'id ancaman berarti lil wujub siapa yang punya rezeki tak mau berkurban jangan dekat-dekat tempat sholat kami berdasarkan hadis ini menurut pendapat mazhab Hanafi berkurban itu wajib jadi hukuman wajib. Wajib menurut Hanafi. Tapi menurut Syafi'i sunat muakkad. Agak lapang dari itu. Dari mana Syafi'i bisa mengatakan sunat muakkad? Ada hadis mengatakan salah sunhunna alaiya ibu ada tiga perkara bagi wajib walakum tatawwa Tapi bagi kamu tidak wajib, hanya sekedar tatawwa sukarela. Kalau begitu tak sampai wajib. Lalu yang kedua, perbuatan Utsman, perbuatan Abu Bakar dan Umar sebelum Utsman. Abu Bakar dan Umar pernah satu tahun sengaja tidak berkurban. Tahun ini saya absen berkurban, kata Abu Bakar dan Umar. Sahabat bertanya, kenapa? Untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kurban tidak wajib. Nampak? Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Antara kuat dan tak kuat, sunat makan. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Lima kotak plus satu kotak sunat muakkad itu adalah ijtihad para ulama memasukkan kurban ke dalam wajib atau sunat muakkad itu kembali kepada ijtihad. Ustaz pernah tak berijtihad? Tidak. Kenapa Ustaz tidak beristihad? Saya belum cukup rukun ijtihad. Para ulama memahami bahasa Arab. Imam Al-Ghazali Luar biasa. Imam Syafi'i belajar bahasa Arabnya berapa lama? Isruna sanah fi Bani Huzair. Imam Syafi'i belajar bahasa Arab 20 tahun di kampung Bani Huzair, kampung yang paling bersih dari kontaminasi bahasa asing. Kata keponakannya, 20 tahun bahasa Arab baru jadi mujtahid. Ini baru belajar bahasa Arab 2 SKS. Itu pun cabut libur asap tiga hari. Mau berijtihad. Nah, oleh sebab itu saya menyebutkan ijtihad ulama lalu kemudian saya mau simpel-simpel gimana Pak Ustaz? Beli buku fikih Sulaiman Rashid orang Lampung bukunya dicetak bulan bintang untuk ngajar simpul ke jamaah yang tidak perlu pakai bahasa Arab rukun sholat, rukun puasa. Simple. Kenapa Ustaz sebut Sulaiman Rasid? Karena dia spesialisasi fikih syafi'i di Al-Azhar. Tahun 1930-an dia sudah dapat gelar LC kalau sekarang zaman itu belum ada dari Al Azhar Mesir orang Lampung Sulaiman Rashid Fikih Islam. Kalau kuliah di UIN itu Fakultas Syariah termasuk buku anjuran, bukan buku wajib. Itu simpel, sederhana. Saya anjurkan yang Fikih Syafi'i. Hukum taklifi Nah itu tadi Kalau beritanya kuat wajib Beritanya tak kuat sunnah Pakai jubah Itu masuknya wajib sunnah muakkad apa sunnah Sunnah tidak sampai pada wajib. Karena kalau wajib lawannya haram, maka saya yang pakai celana panjang ini haram. Kalau orang melakukan perbuatan haram secara terus-menerus, maka dia fasik. Orang yang fasik tak boleh jadi imam. Maka bapak yang pakai celana panjang, pasti tak boleh jadi imam. Jadi mengatakan sesuatu wajib itu hati-hati. Jadi perbuatan Nabi itu perbuatan Nabi ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang sunat makar Apakah perbuatan Nabi diikut? Perbuatan Nabi tidak semuanya diikut, malah ada yang khusus ya untuk Nabi. Haram kita lakukan. Dari mana kita bisa memilah ini, memilah ini? Belajar fikih. Fikih apa? Fikih syafi'i. Kenapa tidak semua fikih? Kita nggak sanggup. Ustaz kalau jadi imam, بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Tiba-tiba ada orang baca Walam yakul lahu kuf'an ahad Betul tak baca? Betul Riwayatnya apa? Riwayat wars Yang Ustaz baca riwayat asim dari warsh Kenapa Ustaz tak kuasai wars? Tak muat Orang Maroko bacaannya wash. Alladzina yuqimuna shalah wa yutu. Kenapa tidak usah ikuti itu? Saya cuma harus riwayat asli. Oleh sebab itu maka ini sama dengan riwayat. Baca Qur'annya riwayat ini, pikirnya riwayat Syafi'i. Tapi tidak menutup kemungkinan orang bisa menguasai empat mazhab. Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid. Imam Ibn Rus mazhabnya Maliki, tapi dia menguasai Syafi'i, menguasai Hanafi, menguasai Hanbali. Dia tulis kitab perbandingan mazhab tertua. Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid. Dan ternyata di Spanyol Ibn Rus itu ada patungnya. Pakai jubah, megang kitab sambil gini Ibnu Rus. Ditulis di situ Averroes. Ibnu Rus Averroes. Rupanya orang Spanyol Eropa membuatkan patungnya. Mereka sangat kagum dengan Ibnu Rus. Bukan dari aspek fikihnya, dari aspek filsafat. Dia yang bisa menerjemahkan pemikiran Socrates, Aristoteles, Demokritos, Thales. Itu kepalanya super canggih. Filsafat oke, okay, pikir oke, okay, tafsir oke. Okay. Nah, kita satu-satunya. Wah, ini tentang Nah, selanjutnya tentang zikir jahat Tentang dalil-dalil zikir jahat Ulama Saudi Arabia Namanya Syekh Ibn Utsaimin Syekh, ya Apakah zikir jahar itu bisa disyariatkan? Ya. Dalilnya apa? Karena jahru bizikri fi ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir jahar sudah ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Ibnu Husain. Ustaz sudah tulis tak ya? Ada saya tulis. Itu kan omongan Ustaz bagi orang yang menerima. Sekarang saya ketemu dengan orang yang nggak bisa terima. Kan gitu yang jadi masalah. Jadi kalau gitu gimana? Hari ini jahat, besok sip. Atau imamnya dibagi dua, itu imam jahat, itu imam sip. Gimana menyelesaikan? Nih saya buat judulnya Zikir Jahar Setelah Sholat Zikir jahar setelah sholat Apa kata Ibn Abbas? Kuntu saya A'rifu tahu Intiba'a sholat Rasulullah Saya tahu selesai Nabi sholat Bin takbir Karena saya mendengar suara takbir Waktu itu Abdullah bin Abbas di luar masjid Dia tahu Nabi sudah selesai Karena mendengar suara takbir Tidak ada mikrofon waktu itu Allah Allah menunjukkan suaranya kuat. Waktu riwayatin kunna kan. Riwayat pertama tadi kuntu saya. Kunna. Ini menunjukkan. Nah, saya ingin saya ditanya. ditanya. Ma hukmu raf'is sauti bidzikri aqaba salat maktubah? Syekh, apa hukum mengeraskan suara setelah salat fardu? Apa kata saya Ibnu Usain? Sunnatun yang nanya enggak puas. Wa dalilnya ya Dalilnya ya Apa dalilnya? Ad-dalilu hadis Abdullah ibn Abbas pas seperti yang saya kutipkan itu dari hadis Abdullah Ibn Abbas bahwa Nabi berzikir jahat. Ada tak keutamaan zikir jahat? Banyak sekali. Allah setiap kali menyebut zikir dalam bentuk jamak. Allazina yadhkuruna ada ayat lagi wazakirin Allah kasiran wazakirat ada ayat lagi ya ayuhan lazina dzkuru hadis wow jelas Idza dzakarani fi kalau dia berzikir mengingat aku sendirian, dzakartuhu fi nafsi, aku pun mengingat dia sendirian. Wa idza dzakartuhu fi malaik, kalau dia mengingat aku beramai-ramai, dzakartuhu fi malaik, aku pun akan menyebut dan mengingat dia di tempat yang lebih ramai. Kalau zikirnya sendiri, Allah sebut ingat sendiri. Kalau beramai-ramai, fi malaik, aku akan sebut dia di tempat yang lebih ramai. Ini tentang masalah nanti printkan, kopikan, tempel di papan dinding pengumuman masjid. Masalah orang benci sama kita, saya di masjid dekat rumah saya, saya tak peduli. Saya penting zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang tak suka pulang. Begitu saya tengok, tinggal dua orang lagi. dijawab ya dijawab oleh Imam di, ya dijawab oleh Imam Suyuti. Udu rabbaka binaksika sebutlah Tuhanmu dalam dirimu jangan kuat-kuat dijawab Imam Suyuti tiga jawaban nama kitabnya Natijatul Fikri filjah dari Bizikri pertama ayat itu jangan dipotong ada ayat sebelumnya ya ayuhalal kuri Al Quran kalau ada orang baca Quran Pastamiu dengarkan baik-baik wa ansitu diam kalau ada orang baca Quran, dengarkan baik-baik dia. Setelah itu baru masuk ayat. Wadhkur rabbaka maka munasabah antara kedua ayat itu apa maknanya? Kalau ada orang baca Quran, jangan zikir kuat-kuat. Tadi ada orang baca Quran, lalu kita zikir kuat-kuat. La ilaha illallah. Nah, boleh. Itu jawaban bukan dari Abdul Somad, Imam Asyuti. Jawaban yang kedua, wal baka ayat itu turunnya di Makkah. Bukan di Madinah. Di Makkah tidak boleh zikir kuat-kuat karena kalau zikirnya kuat takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu Abu lainnya. Kalau bapak khawatir ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab di sana, maka bapak boleh. Paham, saya paham, bapak saya paham. Yang ketiga, Walqurabaka Ka di Muhammad Sebutlah Tuhanmu ya Muhammad sebutlah Tuhanmu ya Muhammad di dalam dirimu Nabi Muhammad disuruh zikir sir karena sudah selamat dari waswasah sedangkan orang yang belum selamat dari waswasah disuruh zikir kuat makanya dibacakan ayat rupiah di telinga kuat-kuat Allahu makanya disuruh baca zikir kuat-kuat untuk musir setan. La nah, azan. Ketika azan dikumandangkan, setan lari sampai terkentut-kentut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak Lalu azannya pula Allah Akbar. Kata setan ini serius sholatnya. Yusannul azanu li ghairi salati dianjurkan mengumandangkan azan selain untuk solat. Untuk siapa? Lil masru untuk orang yang kerasukan setan. Kalau ada orang kerasukan setan, diazan ya? kan? Kalau ada kawan bapak, aku sudah bosan jadi imam ini. Ya, dulu azan dia, ya? Allahu Akbar. Itulah dalil zikir jahat menurut imam saya lihat di beberapa masjid itu tergantung kuat-kuatan saja. Wallahu a'lam